بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه في تفسير سيدنا علي رضي الله عنه ورتلناه ترتيلا أي جوده تجويدا حتى إن بعضهم فهم من ذلك فرضية التجويد لأن الأمر عندهم للوجوب فحافظوا على أحكام كتاب الله وإذا ما أحكم الإنسان كتاب الله عاد با يحكم أي شيء بل هو مستهين بحق الله وذلك يكسبه الذل فمن ومن يهن الله فما له من مكرم وما تقولون إذا الإنسان يعلم من نفسه أنه يغلط في المقرأ خمسة ستة غلطات هل يجوز أن يقرأ إذا لم يكن عنده أحد يرد عليه في التجويد راقب الله واسألوا أهل العلم عن أحكام القراءة وما الذي يبتل من اللحن ويفوت فضل الجماعة حتى يتبين لكم مقصود التجويد ولا يكون الإنسان غاش يصلي بالناس ويفوتهم فضل الجماعة بل كل صاحب وظيفة آه، بل كل صاحب وظيفة إن كانوا با يقبل نصيحة يتميل منها حتى يحكم القراء عند من يعلمه بها ثم يرجع إليها إن كان شيء إنصاف ولكن الإنصاف إلا من شأن أهل العقول الراجحة وأنا خرجت من العذر والكلام هذا لكل إنسان ما بان روح نفرق على الديار وقد كان الحبيب محمد بن سميد ما يقرأ الحزب في وقته حتى يجتمع أربعة أنفار لأجل الرد على القاري Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam tafsir Sina Ali Karamallahu wajhah Firman Allah Warattarnahu tartila Ay Jawadnahu tajwida membaca dengan tertil itu yaitu huh, artinya membaca dengan tajwid membaca Al-Quran dengan taj, tajwid karena itu sebagian ulama menyatakan bahwa tajwid ini hukumnya fardu wajib hukumnya Hmm, sebagaimana disebutkan wal akhdu bitajwidi hadmun lazimu. Faman lam yujawidil Qur'ana athimu. Hmm, siapa orang uh, yang tidak mentajwid dalam baca Al-Qur'an dosa dia. Hmm, wajib hukumnya. Kenapa? Karena di sini ada perintah jawidhu tajwida lil wujub berarti. Hah? warattilil qur'ana tartila kan itu dalam ayat yang lainnya warattilil qur'ana tar ay jawidhu tajwida maka jagalah terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran lah kalau sudah dia baca Qurannya tidak benar bayuhkim syekh dia akan bisa membenarkan apa yang lainnya Quran yang dibaca aja keliru-keliru kan bahaya ini orang Hah? ini orang baluwa mustahinun bihaqillah ini orang menghinakan yang dihargai oleh Allah kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sudah demikian bahwa yaksibu kayak yaksibu Hudil, ini akan bisa melahirkan atau menghasilkan kehinaan Nah kalau sudah terhina di hadapan Allah, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa orang yang Allah hinakan, yang enggak ada yang bisa menghargai nantinya. Dia akan terhina selama-lamanya. Karena itu yang benar baca Quran, belajar. Kemudian beliau menyatakan, "Wa mata gulun idan insan ya'lam min nafsihi annahu yaghlat fil mugra khamsa sitta ghalatat." Apa kira-kira yang kamu akan katakan? Kalau ada orang membaca Al-Quran, nah, dia tahu, ya nafsi dia tahu dirinya, ya Allah fil makro, dia salah di dalam satu makro. enam kali salah sampai lima kali lima kali salah sampai enam kali salah. Satu makro. Keliru apa Hal ya justru an yakro Boleh nggak kira-kira baca orang ini? Masih jen keliru-keliru total misalnya apakah boleh baca kalau begini nih idalam yakun indahu ya- ahadun yarud alaih kalau enggak ada orang yang mengingatkan kalau dia salah kira-kira oleh dolenan mesin itu loh kalau enggak ngerti enggak oleh harus ngerti dulu apalagi baca Al-Qur'an jangan baca ijen kalau begitu jangan baca sendiri ya harus ada yang membimbing nantinya ya yarud alaihi fit supaya ada nyalakan kalau salah dalam taj tajwid ragibullah karena itu hendaknya kamu tadi itu berwaspadalah ha, terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala wasalu ahlal ilm tanya kepada orang yang punya ilmu an ahkamul qiraah terhadap hukum-hukum bacaan ini masalah tajwid wa man la yubtil minal apalagi yang yang membatalkan nanti kalau dibaca dalam sholat kalau melahan wayufawid fadilah jamaah yang menghilangkan nanti fadilahnya jamaah apa Hah? hatta tabayyan laku maksudut tajwid supaya tahu persis maksud daripada tajwid tadi itu wala yakun al insan al ghash jangan sampai manusia itu jadi penipu Gimana penipu di sini maksudnya? Yusolli bin nas, dia jadi imam, sholat, memimpin orang, yusolli bi itu jadi imam berarti ya. Hah? Yusolli bin nas, dia jadi imam, wa fadal jamaah, tapi dia menghindarkan atau menghilangkan fadilahnya jamaah. Hmm, ada kan sebagian begitu, gak perhatian. Asal bangun masjid misalnya. Contoh, imam dikasih baduk makmumnya yang nisor ini fawwidhu di jamaah ini imamnya di atas kemudian makmumnya ada di bawah min udur ini bisa yufawwidhu di latar jamaah ini penipu ini ngajak orang berjamaah tapi hasilnya hilang fadilahnya berjamaahnya bahaya ini Hah? bal kullu sahib wadhifah bahkan hendaknya setiap orang yang ada tugas ya, imam takmir ya in kanu bayak bal nasiha kalau mang itu mau dinasihati sekarang mau tak nasihati gitu ya tamayyal minha coba cuti dulu daripada bautifahnya. cuti sebentar daripada pekerjaannya nggak jadi imam jangan urus takmir dulu hatta yuhkimal giro'a sampai dia betul-betul menjadikan bacaannya bagus indaman yu'allimu biha cari guru untuk ngajari dia baca surat Al-Fatihah Al-Quran dengan bagus wes cuti dulu kalau sudah bagus ji ilaiha nggak apa-apa kembali lagi melaksanakan tugasnya inkan syai insaf kalau mau sadar walakin al insaf illa min sya'ni halil ugulir rajihah tapi kesadaran itu bagi orang yang punya akal yang waras kadang-kadang tetepai maksa dirinya jadi imam sampai akhir hayat padahal nggak tepat tempat mau joni wa ana kharajtu minal udur dan aku sudah keluar daripada udur maksudnya udah tak sampaikan tak ilingno jangan asal jadi imam kemudian kamu nggak teliti dengan bacaan kamu akhirnya iso ndak sah nanti sholatnya makmum gara-gara makmumnya lebih afsoh daripada kamu kamunya melahan kamu keliru dalam bacaan bacaan kamu cuti orimi ya, bukan dicopot jabatan kamu belajar sampai pinter baca dan yoi memaning. seakan-akan begitu ha? wal kalam hadha insan omongan ini untuk seluruh orang ma banaruh nifirgi ala diyar kami nggak mungkin akan keluar ngetok semua pintu ayo ayo ayo, ayo. belajar ayo ayo ayo tidak mungkin ya pokoknya sing kerungui rungok rungokno litin bacaan kamu coba cari orang yang ahli baca kamu tashehkan di hadapan dia wakana gugat kanal habib Muhammad ibn Sumed, Maya gurul al fi waqti hatta yasami arba anfar li ajrat al gari Habib Ahmad bin Muhammad Habib Muhammad bin Sumed ini tidak mau memulai membaca Al-Qur'an sampai kumpul empat orang kenapa khawatir bacaannya salah supaya ada yang negor kalau dia salah padahal alamah kabir ini satu gambaran ya jadi uh, penting untuk mempersiapkan untuk imam itu orang yang benar tahu tentang fadilahnya jamaah apa yang bisa menghilangkan fadilah apa fadilahnya jamaah kemudian bagaimana itu bacaan harus dipilih, diseleksi. Ojo kon delok iki suwanen dadi imam. Iki brengose tebel dadi imam. Iki tuwek umur zaman ini bukan tuwek-tuwekan ini. Dipilih begitu loh, dipilih. Nah, jadi jangan asal-asalan. Ya apa sungkan? Enggak pakai sungkan. Ini permasalahannya adalah bisa merugikan yang lainnya. Jangan jadi penipu. Jadi rosh ada di sini. Hah? Nah, kemudian yang kedua, uh, penting belajar tajwid. Hah? Tapi yang sifatnya itu tidak ada tasyad eh, apa? tasyadud atau tasyakuk. Yo ojo nemen-nemen, kabeh engko tajwid, ngomong di tajwid. Eh? Anak Muhammad bin Ahmad misalnya. Ya ojo ojo nemen-nemen ngomong di tajwid ya. Itu tajwid itu kalau baca Quran. Ya kadang-kadang kita baca tiba ya tajwid bisa. Alhamdulillah al-qawil ghalib al-wali talib al-badr. babak ba ah, ini. Itu kalau baca Quran. Ya, waratil Qur'ana tar tartila begitu. Kalau omong nggak ada masalah kurang lebih ya. Kalau baca-baca yang lainnya nggak ada masalah. Kalau Al-Qur'an eh, itu harus dengan tajwid ya, itu harus dengan tajwid. Wallahu alam.